Kok dipersulit medan perang yang menjadi surat Al-Ma'idah 51 yang pasalnya juga sangat relatif yaitu 156 dan 156A. Pasalnya sampai Baris Gil datang ke tempat saya untuk ikut ikannya saja ini menjaringan aku. Itu. Karena medan perangnya dipersempit. ibarat orang anak nakal, anak belunat iku harus nyolongan, ngidoni wong, orang wong sembahyang mentut sapi kerunting ya. Iki mek kebetulan jadi numpak sepeda kepreset nyenggol tukang bakso terus mangkoknya tumpah-tumpah dikamplongi kalau tukang bakso wong sak kampung melok ini kan gitu kan wong kasak kampung jane gak paham itu mang peristiwa bakso cuma ya apa ya gak paham tapi akhirnya hari ini belum gak apa-apa dikamplongi lah ya kan mesti wajarnya cangkungnya kayak ngono gak apa-apa dijimuai kan gitu meskipun tidak tahu masalahnya jadi orang yang jenggo itu nih takutnya al-ma'idah teman juga ruh gitu loh tapi yang ajarnya wis mantul kita saat durunge lah musire nah siapa yang berkumpul pada tanggal 24 November itu adalah kaum muslimin infotainment orang-orang yang sering menikmati TV nasional swasta yang sering yang sering menikmati pakai seragam dengan yel-yel jamaah mereka Nah, jadi itu yang datang itu adalah segmen Islam yang itu. Nah makanya pemimpin-pemimpinnya semua orang yang terkenal secara infotainment, gitu kan? Terus ustaz yang di TV semua dari Al Fitra, Hakim, gitu, eh, Bahtiar Nasir dan seterusnya. Cuma pada kasus Mbak Nasir itu Bahtiar Nasir ini panglima nih, tapi dibalap kalau lebih fisik, berkokal kalah gitu kan? dan kalah kalah menarik. Jadi ini soal infotainment lagi, iya. soal media darling lagi itu. Nah, saya kembalikan ke medan perangnya dipersempit loh. Kok soal soal lama itu iya adalah sumber waras kok gak kok poster, reklamasi kok kayak poster, korupsi ini gak kok kayak poster. Seharusnya sasaran tembak itu banyak mungkin. Kok sasaran tembak banyak surat al-maidah. Itulah akhirnya kau tadi maidah teman kau saya ingin mengundang. Nah, kemudian saya mengikuti karena saya terlibat di dalam apa namanya diskusi-diskusi mereka. Ternyata rencana 18, 19 dan seterusnya itu, eh, 19, 18 dan 25 November itu mereka tidak belajar juga. Lu gak iso kan mlompok nawang sarung kayak. Nah ini wong spontan gue piro aja garis. Nah perlu dodol-dodol sepeda, nggak ada motor berangkat untuk menghajar orang yang menghina Al-Qur'an. Menurut ta atine tapi kayak bisa berbulan deh. Nah dulu siapa sih kayak ini dulu masa gede mau berbulannya mau cari gak jelas. Ya toh dia masih mau meneng. Itu satu. Jadi satu mempersempit sasaran tembak. Nomor dua tidak menghitung sing teko itu sopo Ya. Nomor telu salah salah kostum. Lho nek pote-pote kabeh ngono iku sing gendok ya gak gak gak iso melok. Ya tau sing korak-korak ini ki kate kan masuk tubuh dhisik. Ya tak gak. Itu mempersempit juga, mempersempit apa jangkauan aksinya. Seharusnya semua disentuh, sing kena gusur disentuh, ya toh. Ada pasukan yang kena gusur, yang di sekarang di rusun nggak bisa bayar terus yang reklamasi sehingga itu disentuh semua so, seharusnya isunya harus isu yang gravitatif jangan isu yang sifatnya apa uh, sekunder nah alternatif itu kan cuma trigger ini informasi berikutnya gini uang lumpur saat mukanya yang trigger trigger itu penyebabnya momentum ledakannya itu di pulau seribu malaikat teko jibril ngokon anak buah Iko anu gayen rada angel ngomong. Kira-kira 6 6 sekon, 6 second apa sih sak enggak sampai sak detik kok. Enggak sampai sak enggak sampai satu detik, enggak sampai enggak apa mana sak menit jiu tok ngomong iku mek sampe beberapa kalimat pendek. Diplesetno kalau Gusti ngomong sipil karo anak buahe, bukan bukan ahok kepleset, diplesetno terus oleh melesetno 50 persen titik koma gak jelas struktur kalimat tidak jelas jadi tidak sampai di plesetno temenan sehingga diajar temenan ini dianggap bebas ya iso bebas gak bebas ya iso gak bebas tergantung desakan kekuatan akhirnya persoalannya bukan apakah ada staf ahli atau saksi ahli yang menafsirkan untuk memberatkan atau meringankan pertarungannya bukan pertarungan pertarungan intelektual tapi pertarungan politik dan strategi maka kemudian kita melihat bahwa setelah 4 November kemudian ada rencana 18 atau 25 November ternyata tidak ada kreativitas berikutnya, tidak ada perkembangan, tidak ada apalanya kesadaran untuk memperluas, untuk menyatukan umat Islam misalnya. Jadi kalau solusi kita kan gini, dengan satu dengan gambar besar tadi yang diusulkan dan belum disebut oleh Mas Haryanto Ajaran ah, itu sudah saya kasih menulis, kemudian saya juga saya dandani. Kalau yang umat Islam ini kan menanggung dua beban. Satu, beban sebagai rakyat Indonesia yang barangnya, yang hartanya dirampok. Nomor dua, untuk merampok harta itu umat Islam harus dihancurkan, harus dipecah belah. Kan gitu. Jadi umat Islam menanggung dua beban, dua penderitaan Nah, maka harus ada dua solusi. Satu solusinya adalah saya, saya menyebutnya musyawarah darurat umat Islam Indonesia. Duduk MPI dok, duduk NU dok, duduk Muhammadiyah dok, tapi musyawarah darurat umat Islam kabeh disentuh di dijaluk KB, di WA kabeh, dijak kelompok dari siji, runding sebagai umat Islam umatan wahidatan. Nomor dua, mari umat hidatan, maka rakyatan hidatan. yaitu bangsa Indonesia yang terancam ini maka kita usulkan majelis darurat musyawarat rakyat Indonesia sebagaimana ketika Pak Harto mau turun itu saya bikin selebaran dan zaki takon aku cak wangi tangan kayak gini gak apa-apa wis bismillahirrahmanirrahim ya ini kok nah saya bikin perlunya Dewan Negara Republik Indonesia yang mengatasi MPR, yang menentang MPR, DPR dan kabinetnya Pak Harto. Saya menyebutnya Dewan Negara pada waktu itu. Nah di sini saya menyebut Majelis Darurat Musyawarah Rakyat Indonesia. Karena MPR sudah dikebiri, UD 45 sudah sudah di amandemen sangat banyak yang penting-penting dan ada 171 undang-undang yang berhubungan dengan UD 1945 yang sudah dipakai untuk menjajah Anda semua. Pemerintah itu bukan orang yang membela Anda. Pemerintah adalah orang yang membela penjajah, menindas Anda. Menurut ya? Susahnya di antara pemerintah ini, pemerintah ini mendapat kemujahan-kemujahan dari tidak bersatunya umat Islam. Sing situ us takin nemba, sing situ sing umat Islam liane njegal wong sing katin Ya tak ya. Terus umat Islam liane mana? nekani penjajah ini untuk soporong alat raya gini, kan nah, gitu nah dan jumlah orang yang berkhianat di antara umat Islam itu lebih besar daripada jumlah orang yang membela surat Al-Ma'idah jadi gak iso jadi misalnya musyawarah darurat umat Islam jadi gak iso terjadi kudunya rapat mari November itu kan jaluk ketemu kabeh PBNO, PP Muhammadiyah, LJI, itu kabeh dijak ketemu si A, opo kabeh dijak ketemu bareng lalek no soal bid'ah no soal kilafiah lain-lain iki kira darurat Itu lah ngono nah tidak ada tidak ada inisiatif untuk untuk umatan wakitan tidak ada umatan Wakitan tidak ada malah sekarang diresmikan imam besar umat Islam Indonesia adalah Habib Rizik. Harap Anda tahu kalau Anda memperhatikan budaya dan sosiologi umat Islam, sing gak teko mergo dipimpin Habib Rizik ku luwe akeh tiba sing teko. Gitu iya betul. Iya. Kayak kan lah orang ngomongnya ya, lah aku teko tapi itu iku panglimane. Kita harus cari imam besar umat Islam Indonesia. Sopo itu? Iya. lakon sing ngakon kalian legan ini gitu loh nah jadi teman-teman sekalian itu tidak bisa terjadi apalagi majelis darurat musyawarah rakyat Indonesia nggak mungkin terjadi Wong rakyat ini kawulo dan penggaweannya bener main dolek tadi ideologi kita kan ideologi dolek tadi Kemarin kapan saya terangkat atau tadi malam kalau tidak salah bedanya wong Amerika kalau wong Indonesia itu nek wong Amerika itu setiap orang cita-citanya ingin bahagia. Jadi nek senengnya iku utang utak kabel ya wis seumur hidup dia utang utak kabel ngajarin dia bahagia untuk utak-utak kabel. Soal suke gak suke sembungkur rezeki itu kabel. Nek wong Indonesia gak fakultas opo ae dileboni angger Gara nah, ya, sugi lah ngono. Jadi cita-citanya orang Indonesia itu gak gelem melarat. Gak gelem melarat, di atasnya lagi kepingin sugi. Jadi apa ae digawe alat untuk sugi. Masih open kuliah usuludin tetap cita-citane sugi. Kon mek guru SD cita-citane sugi jadi ulama cita-citanya suge jadi anggota DPR cita-citanya suge tidak tidak ada gunanya fakultas-fakultas tidak ada gunanya bidang-bidang mulanya kan fatwa aku ke dua tahun yang lalu kalau mereka pengen suge langsung ada kuliah ngerampok kok cepet sih kita kan, loh Jenali kok kon kuliah, mari ngono kon dadi staf ahli, mari ngono kon ya korupsi. Lah korupsi karo merampok bedane opo? Bedane opo? Lah kok malah nawo ya apa ngerampok gak ketoro bisa bilang, nah ya apa ngono sing cerita kok gak ada dosa gak ada mubeng-mubeng nanggus nanggus ngono gitu kita betul lurus tak jadi teman-teman sekalian itu masalahnya sekarang nah apakah ada kemungkinan Mbak yang mempersatukan seluruh umat Islam Indonesia berapa lama itu bisa Anda tempuh setahun dalam satu dua bulan ini bisa ya iso bisa jadi tapi ya selalu kalau kalau kalau lapis karena mereka tidak ingin bersatu yang disebut hari, hari tadi kong apa kongres apa musyawarah ulama rakyat itu kan mateni sing mateni lho bahwa itu jadi ulama itu itu ulama ulama gak jelas sing ulama rakyat iki MUI itu lah ulama pemerintah iki ulama rakyat jadi wong Islam dhewe mateni wong Islam liya jadi kami al Islamu maju pun bil muslimin, tapi al muslimu maju pun bil muslimin atau al muslimuna maju puna bil muslimina no nek cara ngaku soro rada kelas-kelas ndek mulai ya. Nah, jadi nggak bisa. Nah, sekarang masalahnya sekarang harus ngerti ya. Gambar besar harus ngerti ya. Ini urusan bondo katanya dirampok. Bahwa menyangkut umat Islam, udah umat Islam mayoritas. Mulanya kudu dipecah. Caranya pecah belah. Ah, proyek-proyek dan seterusnya. Itu ya. Nah, tidak semua pimpinan umat Islam mengerti gambar besar ini. Dipikirnya urusan dipikirnya urusan ahok lah apa lo ahok diurusi. Bukan ahoknya, tapi bahwa dia korlap dari proyek. Kalau sampai dia tidak jadi gubernur, berapa puluh atau ratus triliun yang tidak bisa diterapkan, gua harus kasih multi, harus kasih membayar terus gawe iki gawe iki wis DP terus tuku iki tuku iki kasih sida gawe mergo Ahok gak di gubernur yang rugi sambil makanya dipertahankan kan gitu nah teman-teman sekalian sekarang Mak harus punya sikap terus Mak Yah ya bukan makanya saya sejak awal menyiapkan jurus jalan panjang ini rokaat-rokaat panjang mungkin gak cukup karena sholat maghrib kok mungkin kudu sholat isya mari turun rekaat sih petang rekaat mari ngono waduh digurung cukup bikin aku sholat layu sengaja gitu gitu kan pokoknya rekaat itu rokat cukup dengan catatan rokaat panjang ini kita belum menghitung peran Allah sebab nek saya perhitungan utama 70% itu peran Allah 30% apa dhewe nah aku ngono iku wong akan takon gawe meneh demo kejadian koyo ngono iku kon iso tak gawe sebuah perkara membuat orang sa Indonesia Lombok di Jakarta. Gayo. Ya, iya, Wes. Kemarin semua berkumpul, misalnya katakanlah 100 ribu umpamanya, ya 100 ribu misalnya. Berkumpul karena surat Al-Maidah. Ya tak? Apa sebabnya waktu reklamasi yang jelas kesalahannya besar tidak bisa mengumpulkan mereka? Ada nggak kesalahan Ahok yang lebih besar dari Al-Maidah? Ada. Kenapa kan? yang lebih besar tidak bisa mengumpulkan mahasiswa? Sopo sing al qaeda tok malah nyumbukno wong Islam? Sopo sing gawe? Upama saiki gawe meneh. Misale Ahok ngomong apa iman-iman saya masuk surga saya yakin saya masuk surga itu jaminan nabi saya ngomong lu kok? Kan? duwe nabi kok karena nabi Isa lu aja nih kon ngakon Isa itu nabi ya mau dua Islam lah manusia Isa tujuh Nabi kamu. Isa juru selamat. Anak Gusti Allah bangun sih. Kok ngomong Nabi? Itu juga bisa diperkenalkan. Tapi coba Anda bikin perkara dengan itu, kalian bisa. Jadi, ini loh, Kayak sing arek cilik, arek numpak sepeda nyerempet bakso, mah. Itu kan titik lejaknya di situ. Tapi nek itu arek kok nyerempet becak gurung karuan wong meledak ya tekan jadi momentum itu terus kayak kon cinta itu kon cinta itu gak bisa direncanakan moro-moro kok serem uh. nah, nah sing menciptakan serem itu mang sopo ya nah,